senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan kenikmatan iman, Islam dan taufik sehingga kita masih dipermudah langkah-langkah kita untuk menuju masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa subuh Senin kita membaca kitab Syama'ilun Nabi atau Asyama'idul Muhammadiyah yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Kita sampai di hadis nomor 30 masih di bab yang ketiga seputar rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-30 berkata Al-Imam At-Tirmidzi حدثنا سويد بن نصر حدثنا قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن أتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه Kata Imam At-Tirmidzi menceritakan kepada kami Suaid Ibnu Nasr Kemarin sudah disebutkan sedikit tentang biografi beliau Di ulun-ulang Suaid bin Nasr itu di Sir Alamin Nubala Imam Zahabi disebutkan asyah. Syah. Jadi ulun kurang tahu apa makna syah ya. Kayak kita menamai anak Fikrian Syah, Alfian Syah. Apa itu syah? Syah itu semacam apa ya? Bukan. Apa bahasa Persia gitu. Syah, Alfian Syah, Fikrian Syah. Di sini juga disebutkan di di Syiar Alamin Nubala, Suaid bin nasor Asyah asyah seperti itu. Ulun tidak tahu maknanya. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, al-imamul muhaddis, seorang imam, seorang ahli hadis. Kemudian menceritakan kepada kami Abdullah ibn Mubarak, ma'ruf ya Abdullah bin Mubarak, salah seorang imam, Syekhul Islam, seorang alim di zamannya dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Al-Ghazi juga orang yang ikut berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau menutup wajahnya ketika berjihad karena menjaga hati takut ria. An Yunus bin Yazid dari Yunus bin Yazid Yunus bin Yazid Abin Najjad Al-Imam Mustiqoh al Muhaddis Abu Yazid Al-Aili Seorang imam, seorang yang thiqah Ahli hadis Abu Yazid Al-Aili Aniz Zuhri dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Jadi Muhammad Jadi ma'ruf atau terkenalnya Beliau dengan sebutan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri Padahal Syihab itu nama abahnya Datu Abahnya Datu itu yang berapa ya? Makanya Muhammad Terkenalnya nama beliau Muhammad bin Syihab Az-Zuhri Padahal Syab itu nama abahnya Datu gitu, sangat jauh ya. Sama seperti Muhammad asy Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. itu kan ngaran Kai ya, Muhammad bin Idris bin Syafi'. Jadi banyak sandaran Datu itu kepada abahnya. Padahal bukan abahnya secara langsung ya. Bisa kakeknya atau abah datunya. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in. Kemudian eh, qala beliau mengatakan haddatsana Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah. Menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Seorang imam, seorang faqih dan beliau seorang mufti Madinah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan juga seorang salah satu fukaha yang tujuh dari kalangan tabi'in. An, An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dari segi sanad ada e, suatu pelajaran ya. Di sini disebutkan Imam Az-Zuhri mengambil hadis ini dari Ubaidullah bin Abdullah. Az-Zuhri seorang tabi'in, Ubaidullah bin Abdullah juga seorang tabi'in. Jadi hadis ini diambil dari tabi'in ke tabi'in yang lain. Bukan langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Abbas di Sirah Alamin Nubala disebutkan beliau Al-Bahar Ibnu Abbas Al-Bahar. Bahar artinya apa? Lautan ya. Maksudnya lautan ilmu. Habrul Ummah, Faqihul Asri, Imamut Imamut Tafsir Abdul Abbas Abdullah Ibnu Amir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ulamanya umat ini dan seorang fakih di zamannya di zaman ini kemudian imamnya ilmu tafsir Abdul Abbas jadi kunyah Sidin Abdul Abbas Abdullah bin Abbas kunyahnya Abdul Abbas Abdullah anaknya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dulunya menguraikan rambutnya ini dua jenis rambut sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Dulunya beliau as menguraikan rambutnya. Ya seperti biasa, tidak diapa-apain ya. Pokoknya seperti biasa, tidak di tidak dibelah tengah atau di macam-macam enggak. Pokoknya dibiarkan terurai begitu saja. Kemudian wa kanal musyrikun yafriquna ru'usahum dan orang-orang musyrik mereka membelah tengah rambut rambut mereka. Wakan ahlul kitab yasdilu naruusahum dan sedangkan ahlul kitab baik Yahudi ataupun Nasrani itu mereka membiarkan rambut mereka. Kalau orang musyrik membelah tengah, kemudian kalau ahlul kitab membiarkan terurai seperti biasa, tidak dibelah tengah. Wakan kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam fihi bi syai'in. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai sesuai dengan ahlul kitab. Berarti apa? Ahlul kitab membiarkan terurai, tidak dibelah tengah. Dan Rasul menyukai sesuai dengan ahlul kitab pada hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah perintahkan larang, menyelisihi, baru Rasul uh, tidak mengikuti ahlul kitab. Kemudian summa farqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi belah tengah rambutnya. Jadi ulun ulang Rasul sallallahu alaihi wasallam dulunya menguraikan rambutnya tidak dibelah tengah dan orang-orang musyrik membelah tengah. Kemudian ahlul kitab mereka membiarkan rambut mereka tidak dibelah tengah dan Rasul menyukai sesuai dengan ahlul kitab. Berarti rambut sidin kayak apa? Di diuraikan seperti biasa. Nah kemudian setelah itu baru Rasul membelah tengah. Berarti mengikuti siapa? Sama seperti orang-orang musyrik. Karena ulun sebutkan kenapa rahasianya seperti itu. Berubah, berubah, berubah seperti itu ya. Nanti ulun sebutkan perkataan para ulama. Di sini dulu kita jelaskan uh, syarah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu au yasdulu sya'rahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya menguraikan rambutnya seperti biasa, tidak dibelah tengah. Di sini kalimat yes dulu itu boleh yes dulu dan yes dulu. Ini dalam bahasa Arab pernah ulun sebutkan berulang-ulang bahwasanya satu kalimat itu terkadang barisnya bisa dua, bisa boleh tiga. Seperti Tirmidzi, bisa Tirmidzi, Tarmidzi dan Turmudi. Sama seperti kalimat yes dilu menguraikan bisa yasdilu, bisa yasdulu. Boleh doma, boleh kasrah. Maksudnya ay yatrukuhu mursalan ala halihi. Nabi menguraikan rambutnya apa adanya. Jadi Nabi biarkan tidak dibelah tengah. Kemudian Nabi juga mengatakan wakanal musyrikuna yafriquna ru'usahum dan sedangkan orang-orang musyrik mereka membelah tengah rambut mereka. Maksud membelah tengah an sama sya'rul ra'si min wasatihi ila nisfaini. Dibagi rambut kepala dari tengahnya kepada dua bagian. Sebelah tengah, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ahaduhuma ila jah, ahaduhuma ila jihatil yamin wal akhar ila jihatil yasar. Salah satunya ke arah kanan dan salah satu yang lain ke arah kiri. Itu belah tengah. Kalau rambutnya lurus panjang bisa, kalau keriting enggak rawa. Nanti dijelaskan rambut seperti apa yang bisa dibelah tengah. Kemudian wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum dan ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani mereka menguraikan rambut mereka. Jadi dibiarkan terurai, tidak dibelah tengah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sesuai sama seperti ahlul kitab dalam hal-hal yang belum Allah larang. Kalau Allah larang selisihi baru diselisihi. Nah, kenapa di sini Rasul menyukai sesuai dengan ahlul kitab? Kata Syekh Abdul Razzaq, "Li'anna ahlal kitab ladaihim kitabun yun min haitsul jumlah." Dikarenakan ahlul kitab mereka mempunyai kitab yang diturunkan dari langit. Kalau Yahudi kitabnya apa? Taurat. Kalau Nasrani Injil. Karena ahlul kitab mereka mempunyai kitab yang diturunkan dari langit dari segi jumlah. Walaupun dirubah, kadang ada yang samanya. Ya. Kan tangan e, Taurat dan Injil banyak dirubah oleh para pendetanya seperti itu. Nah, walaupun seperti itu dari segi jumlah global ada yang sama, masih ada yang yang sama. Fayuhtamal an yuwafiqa ba'du a'malihim ma ja'a fi kutubihim maka ada kemungkinan sesuainya perbuatan mereka apa yang ada di kitab-kitab mereka. Jadi kemungkinan ada sama sesuai dengan syariat Islam. Ini ahlul kitab. Bikhilafil musyrikin, beda hanya dengan orang-orang musyrik. Ini kan Nabi sesuai dengan ahlul kitab rambut beliau. Nah, beda dengan orang musyrik, Nabi menyelisihi. Kalau orang musyrik membelah rambutnya, Nabi biarkan terurai sama seperti ahlul kitab. Kenapa? Fa inna dinahum bi rummatihi dinun hadithun wa nabitun min afkarin nas wa takharrusa wa takharrusatihim. Karena agama mereka musyrikin dari awalnya itu agama yang dibuat-buat dan tumbuh dari pemikiran dan dugaan manusia. Beda dengan orang-orang musyrik karena agama mereka didasari oleh pemikiran mereka. Mereka menyembah patung bikin berhala dan ini dan macam-macam. Beda dengan ahlul ahlul kitab. Itulah kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini sesuai dengan ahlul kitab dari segi rambut beliau. Nah, kemudian summa faraqa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi baru membelah rambutnya. Berarti berbeda dengan orang Yahudi dan sama dengan orang musyrikin. Apa rahasianya? Nah. Yang pertama, catat tadi. Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid Fidhahullah Ta'ala Termasuk uh, murid senior Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Belum bacakan Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqat ahlil kitab fi lam yukhalib syar'ahu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai sesuai ahlul kitab dalam hal-hal yang tidak menyelisihi syariat taklifan lahum. Kenapa Rasul mengikuti mereka dalam hal yang tidak menyelisih syariat? Taklifan lahum untuk melunakkan hati mereka. Ketika itu banyak di kota Madinah orang-orang Yahudi. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ya di kota Madinah banyak orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Sehingga Nabi sama dengan mereka di sini adalah dalam hal rambut untuk melunakkan hati mereka. Oh ternyata Nabi Muhammad rambutnya sama dengan rambut kita. Li'annahum la'aqrabu ilal iman min abadatil awsan. Dikarenakan ahlul kitab, mereka dekat dengan keimanan daripada penyembah-penyembah berhala atau patungnya itu orang-orang musyrikin. Itu ketika Nabi di kota Madinah. Falamma aslama ghalibu ubadil awsan habba hina idzin mukhalafat ahli kitab. Maka manakala masuk Islam kebanyakan dari penyembah-penyembah patung dalam artian Nabi kan ingin mereka masuk Islam ya, taklifan ikulubihim karena sama rambut modelnya dengan alul kitab. Ternyata yang masuk Islam banyak dari penyembah-penyembah patung orang musyrik ya, itu dulu siapa? Para sahabat yang dulunya mereka sebagian besar dari mereka menyembah berhala. Ada empat yang terkenal, yang besar patung berhala orang Mekah atau Jazirah Arab secara umum. Ada yang masih ingat? Lata, Uzza, Hubal dan Manat. Lata, Uzza, Hubal dan Manat. Empat patung berhala ini yang terkenal, yang masyhur di Jazirah Arab. Dan ternyata yang masuk Islam malah kebanyakan dari penyembah-penyembah berhala. Ketika itu dan ternyata yang banyak masuk adalah para penyembah berhala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu menyukai menyelisihi ahlul kitab. Sehingga rambut Nabi modelnya bagaimana? Dibelah rambutnya karena orang-orang penyembah berhala pada masuk Islam. Itu yang pertama. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid yang kedua, kata Imam Ahmad eh, Ibnu Hajar rahimahullah taala di Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar nama sidin Ahmad bin Ali bin Hajar. Jadi Hajar itu artinya apa? Batu ya. Ibnu Hajar bukan berarti anak batu. Dan itu pernah ulun dengar ceritanya. Kenapa sidin itu kunyahnya anak batu. Padahal Hajar ngaran siapa? Ngaran Kai ya. Pernah dengarlah e, katanya Ibnu Hajar itu kenapa beliau dinamakan anaknya batu? Karena ulun kada tahu apakah Ibnu Hajar ini tidak tahu ya. Karena ada yang namanya ulama namanya Ibnu Hajar, itu beliau menjadi alim ulama ketika beliau berada di dalam goa. Jadi ketika umur beliau tua, tua ya. Dan beliau merasa bodoh dengan ilmu agama. Kemudian masuk goa. Kemudian melihat dalam goa ada batu yang ditetes air. Lama kelamaan batunya pecah. Sehingga beliau terinspirasi. Oh, kalau batu batu aja bisa pecah dengan sebab tetesan air, masa saya bodoh terus gitu. Akhirnya beliau terinspirasi dengan batu tadi sehingga beliau semakin bersungguh-sungguh menuntut ilmu sehingga beliau menjadi alim. Dinamakanlah beliau Ibnu Hajar, anak batu padahal kada Ya, mungkin di, di antara sebagian beliau pernah dengar cerita seperti itu. Padahal Hajar adalah nama kakek beliau. Kata Ibnu Hajar di Fathul Bari, wa kana sirra fi dzalika anna ahlal awsan ab'adu 'anil iman min ahlil kitab. Dan seakan-akan rahasia Padahal yang demikian, maksudnya Rasul mengikuti ahlul kitab dan menyelisihi uh, penyembah berhala bahwasanya penyembah berhala sangat lebih jauh keimanannya daripada ahlul kitab. Karena kenapa Rasul mengikuti ahlul kitab kemudian menyelisih musyrikin? Karena para penyembah berhala sangat jauh keimanannya keimanannya daripada ahlul ahlul kitab. Wali anna ahlul kitab yatamassakuna bi syari'atin fil jumlah. Nah, dikarenakan ahlul kitab secara global secara kebanyakan mereka berpegang teguh dengan syariat secara kebanyakan. Makanya di antara para sahabat yang dulunya ahlul kitab siapa? Salman Al-Farisi. Dan dia tahu tanda-tanda sifat kenabian nabi dari kitabnya sendiri dulunya. Seperti itu. Fakana yuhibbu muwafaqatahum walau addat muwafaqatuhum ila mukhalafati ahli Ahli al ahli al awsan al awsan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai, menyesuai orang-orang ahlul kitab sekalipun sesuainya Nabi kepada ahlul kitab itu membawa kepada menyelisihi penyembah patung. Falamma aslama ahlul awthan alladhi ma'ahu Walladhi nahawlahu wastamarru ala kufrihim tamahhabatil mukhalafah li ahlil kitab. Dan manakala masuk Islam para penyembah berhala yang bersama Nabi dan yang di sekitar Nabi dan terus menerus ahlul kitab di atas kekufurannya, maka terkhususlah perselisihan atau menyelisihi kepada ahlul kitab. Karena kebanyakan yang masuk Islam adalah dari kalangan para penyembah berhala dan ternyata ahlul kitab masih di atas kekufuran mereka sehingga terkhususlah menyelisihi kepada ahlul ahlul kitab. Contoh misalnya di hadis Abu Dawud khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selisihlah, selisihlah orang-orang Yahudi karena sesungguhnya mereka tidak salat atau tidak beribadah memakai sendal mereka dan tidak salat dalam keadaan memakai khuf mereka." Ini memang sunnah ya, salat dengan sendal atau khuf. Ini pian bisa amalkan di mana? Di rumah, jangan di masjid. Walaupun bersih juga kalau pian berjamaah pandangan orang lain. Pian bisa amalkan kalau berada di rumah. Ini sunnah Nabi sholat memakai sendal atau khuf ya. Kalau pian pernah misalnya umroh, askar itu sholatnya gimana? Pakai sepatu. sejangan jangan karas, jangan kalau ruku kita sujud gitu. Yang penting dia lemah Ya, bisa ditekuk. Jadi sunnah memang sunnah kalau kita sholat dengan memakai sendal dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menyelisih orang Yahudi. Orang Yahudi mereka beribadah tidak memakai sendal untuk dalam rangka menyelisihi mereka. Kemudian lagi apa hukumnya membelah tengah rambut? Kan Nabi di sini awalnya membiarkan terurai. Kemudian berikutnya Nabi belah tengah. Al-Imam Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan wal faruku sunnah. Nah, membelah tengah hukumnya sunnah. Ya, sunnah. <laughs> Kalau gundul kata kawai lah. Sunnah. Li'annahu alladhi istaqarra alaihi al-hal. Dikarenakan belah tengah itulah keadaan yang tetap bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang beliau lakukan adalah membiarkan rambut beliau. Di akhir perkara beliau sampai beliau meninggal, maka beliau beliau belah tengah rambut beliau. Walladhi yadhhar anna dzalika waqa'a biwahyin. Dan pendapat yang nampak bahwasanya Nabi membelah tengah itu terjadi karena wahyu karena Allah yang menyuruh membelah tengah. Nah, cara pendalilannya bagaimana? Al-qaulur rawi fi awalil hadis innahu kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in fadh-dhahir annahu faraqa bi amrin Allah ta'ala kata Ibnu Hajar sisi pendalilannya bagaimana bahwasanya Nabi membelah tengah itu Pendapat yang nampak yang jelas adalah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar, perkataan Syirawi yaitu Ibnu Abbas, sahabat di sini, bahwasanya di awal hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyukai sesuai dengan ahlul kitab dalam hal-hal yang belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah belum perintahkan untuk menyelisihi ahlul kitab. Maka Nabi biarkan terurai. Kemudian Nabi belah tengah. Berarti apa? Allah suruh Allah sudah perintahkan untuk menyelisihi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya membelah tengah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian lagi kata Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menyebutkan al faruq al-farqu fi sya'ri sunnah aula minas sadl. Nah, membelah tengah adalah hukumnya sunnah dan lebih utama daripada dibiarkan terurai. Li'annahu akhiru ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bahwasanya itu adalah model rambut terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rambut bagaimana yang bisa dibelah tengah? Kata Imam Ibn Abdul Bar, Wahadal farqu la yakunu illa ma'a kathratis sya'ri wa tulihi. Dan rambut yang bisa dibelah itu adalah rambut yang tebal, yang banyak dan yang panjang. Mengkeriting handap pulang kada kawa dibelah tengah. Kalau pian bisa belah tengah maka silahkan belah tengah karena hukumnya sun sunnah. Rasulullah SAW alaihi wasallam membelah tengah rambut beliau yang mana itu adalah wahyu dari Allah untuk menyelisihi ahlul ahlul kitab. Nah, kemudian di sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam membelah tengah. Berarti Rasul meninggalkan rambutnya terurai. Apakah membiarkan rambut terurai itu tidak boleh dikarenakan Nabi meninggalkan rambut yang terurai tadi? karena Nabi memilih untuk membelah tengah. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, "Wa tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam Lissadil la yufidu man'uhu wa tahrimuhu." Dan Nabi meninggalkan model rambut yang dibiarkan terurai bukan berarti menunjukkan itu terlarang. Karena kan awal perkara Nabi membiarkan rambutnya. Kemudian Nabi belah tengah. Nabi tinggalkan yang pertama tadi. Apakah meninggalkannya Nabi dalam perkara ini itu terlarang? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, la yufidu man'uhu oh, itu tidak menunjukkan rambut tersebut terlarang. Silahkan saja. Kayak kita kan kebanyakan rambut handap dibiarkan apa adanya. Itu sadal namanya. Dan juga tidak menunjuk, menunjukkan itu diharamkan. Bal huwa bidali bidalil jiryani amali sahabah ala kilal amraini. Bahkan itu hukumnya boleh dengan dalil bahwasanya perbuatan sahabat antara dua perkara ini. Sebagian para sahabat ada yang belah tengah, sebagian ada yang dibiarkan terurai, menunjukkan membiarkan terurai hukumnya boleh-boleh saja. Bukan berarti meninggalkan Nabi di sini hukumnya haram atau makruh, tidak. Hukumnya bahwa tapi yang lebih awalnya adalah di belah tengah kalau bisa. Kalau kayak ulun tentu tidak, tidak bisa karena keriting lagi handap. Nah, kemudian tadi ulun banyak mencatat mana ya? Oh ya. Masih ada? Nah juga Al-Imam Al Al-Qurtubi juga mengatakan di Al-Mufhim. Mufhim itu syarah dari Talkhis Sahih Muslim. Imam Syarah Sahih Imam Sahih Muslim itu diringkas kemudian disyarahkan. Nama kitabnya Al-Mufhim, eh, lima ashkal min Talkhis Kitab Muslim. Kata beliau, wa ghayatu ma ruwiya anhum dan puncaknya apa yang diriwayatkan dari para sahabat, annahu kana minhum faraqa wa minhum man sadala. Falam ya'ibus falam ya'ibis sadilu 'alal farik walal farik 'alas sadil. Kata Al-Imam Abu Abbas Al-Qurtubi bahwasanya sebagian para sahabat ada yang membelah tengah rambutnya dan sebagian lagi ada yang membiarkan terurai maka tidak boleh maka tidak menghinakan orang yang menguraikan rambutnya kepada orang yang belah tengah dan juga tidak boleh menghinakan orang yang belah tengah kepada orang yang menguraikan. Artinya para sahabat ada yang belah tengah dan ada yang membiarkan rambutnya apa adanya dan sebagian mereka tidak menghinakan sebagian yang lain. Kalaupun belah tengah, oh apakah itu jar? Oh disambati macam-macam lah seperti misalnya maaf Misalnya seperti apa bokong bebek atau yang lain karena rambutnya belah tengah ya. Tidak boleh ya itu sunnah ya. Kalau kita kadang belah tengah aja kena licin benar bisa mati. Maka itu tidak tidak boleh karena belah tengah adalah hukumnya sunnah. Tidak boleh. Nanti istiza bi sunnah hukumnya haram. Kemudian kata Imam Nawawi terakhir, As-Sahihul Mukhtar jawazu sadli wal farqi wa anna al-farqa afdal kata Imam Nawawi di Al-Minhaj Pendapat yang sahih, yang benar lagi yang dipilih adalah bolehnya diuraikan dan bahwasanya membelah rambut adalah yang lebih afdol. Jadi silakan membiarkan apa adanya. Kalau bisa dibelah tengah maka belah belah tengah mengikuti panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu hadis yang ke-30 juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-31 lah, Karena masih banyak mah. Isyraq belum sampai lah, Sudahkah? Atau ulun bacakan terjemahnya saja nanti insyaallah minggu depan eh, penjelasannya. Ini masalahnya satu terakhir. Hadis yang terakhir ini cukup panjang penjelasannya. Hadis yang terakhir di bab tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Al-Imam At-Tirmizi haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Ibrahim bin Nafi al-Makki an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha bufa'ir arba' Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar Muhammad bin Bashar kunyah beliau Bundar bundar. Bundar artinya orang yang menjaga, orang yang menghafal. Karena beliau bundarul hadis di zamanih. Karena beliau menjaga atau menghafal hadis di zamannya. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi seorang ahli hadis an Ibrahim bin Nafi al-Makki dari Ibrahim bin Nafi al-Makki. Al-Makki artinya apa? Al-Makki, orang Mekah. Makkah al-Makki orang Makkah, Madinah al-Madani orang Madinah, Misr Misrun Mesir al-Misri orang Mesir, Irak al-Iraqi orang Irak, Baghdad al-Baghdadi orang Banjar al-Banjari orang Banjar. Itu namanya nisbah. Penyebutan orang ini namanya tinggalnya di mana? Kayulun kayak kita kan al-Banjari berarti orang Banjar. Abdurrahman Abu Akira Al-Banjari berarti orang orang Banjar. Kalau Al-Jawi berarti orang Jawa. Seperti itu ya. An An Ibni Abi Najih dari Ibnu Abi Najih. Nama beliau Abdullah bin Yasar. An Mujahid dari Mujahid ahli tafsir dan ahli hadis. An hum An Ummi Hani dari sahabat Ummu Hani. Ummu Hani adalah anak dari Abu Talib atau saudarinya Abu Talib. Berarti siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Sepupu Nabi ya, sepupu Nabi. Qalat beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dza bafair arba." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai empat kelompok rambut. Empat kelompok rambut, dofair maksudnya rambutnya itu masuk sebagian kepada sebagian yang lain dan ada empat. Kemarin belum sebutkan kenapa rambut Nabi seperti itu ya dibikin kelompok masuk sebagian kepada sebagian yang lain dan ada empat disebutkan di kitab yang lain. Nabi melakukan yang demikian untuk menolak debu, untuk menghindari debu. Makanya Nabi masukkan sebagian kepada sebagian yang jumlahnya ada ada empat untuk menolak debu karena Nabi suka safar. Mekah, Madinah, perang, safar lagi, safar lagi. Maka Nabi bikin seperti empat kelompok rambut maksudnya adalah satu kelompoknya dibikin masuk sebagian kepada sebagian yang lain bukan dikepang seperti dikepang tapi bukan dikepang hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala adapun penjelasannya cukup panjang ya cukup panjang nanti insyaallah karena sudah setengah tujuh sebagian pin ada yang kerja ya dan ulun juga ada kerjaan juga. Jadi insya Allah kita sambung penjelasannya di pertemuan berikutnya. Ini cukup cukup panjang ya. Ini juga hadis terakhir. Baru nanti kita bab yang keempat yang baru tentang tarajul. Tarajul itu menyisirnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan sisir pun ada hadisnya, subhanallah ya.